sejenak untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengetahui iman yazid wa Iman selalu naik turun, selalu mengalami pasang surut. Maka perlu sejenak untuk kita merenungkan, sejenak untuk kita memperbaharui iman kita. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian para sahabat mengatakan kepada yang lainnya, Ta'alau mu'min sa'atan kemarilah kita sejenak memperbaharui iman kita. Dan di antara cara untuk kita memperbaharui iman kita, meningkatkan iman kita, menambah iman kita, yaitu dengan kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa menambah dan meningkatkan iman kita kepadanya. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah disampaikan tadi, tema kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan wasiat seorang hamba Allah yang soleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Al Karim. Sebuah pesan bagi kita semuanya bagi mereka-mereka yang mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat sebelum ewasa tersebut Allah bukan nabi namun beliau adalah abdul saleh hamba Allah yang saleh yang Allah berikan kitab kita khusus tentang wasiat Luqman alaihi assalam atau seorang hamba yang soleh yang bernama Luqman. Yang diantaranya Asyik Arabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah Ta'ala Beliau mengarang kitab diantaranya berjudul ya, Wasiat Luqman alaihi assalam <clears throat> Watab wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi ya, Wasiat Luqman yang hakim, yang bijak kepada putranya. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya tercantum dalam surat Luqman mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-19. <clears throat> Kurang lebih ada 7 ayat yang berkaitan dengan wasiat Luqman alaihi assalam. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala zulmun Ingatlah ketika Luqman seorang hamba oleh soleh berkata kepada putranya saat beliau memberikan wajangan. Ini merupakan salah satu kewajiban seorang ayah, seorang kepala rumah tangga kepada memulai dengan mengingatkan Ku anfusakum, jaga diri kalian dari api neraka. Ini sekali lagi itu juga kepada para orang tua terlebih dahulu. Apa yang dimaksud muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau kita Sebagaimana kalau kita ingat kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi assalam yang tercatat dalam surat Al-Kahfi. Ingat ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke sebuah perkampungan mendapati sebuah dinding yang akan roboh kemudian Nabi Khidir menegakkan kembali di antara hikmah kata para ulama Mengapa Nabi Khidir menegakkan dinding yang telah roboh tersebut? Yang mana dinding tersebut dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut atau di kampung tersebut. Kata ulama, karena dibawa. yang fana ini. Inilah masa muslimin yang harus kita tekankan dalam diri kita. Jangan kita menekan anak kita menjadi soleh, sedangkan kita lupa dengan dengan diri kita. Allah mengatakan terlebih dahulu, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Minanna dari api dari api neraka. Maka sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang bapak yang soleh. Maka selain untuk kita apa? Ikuti jejak beliau. Kita terlebih dahulu menjadi bapak yang soleh, menjadi orang tua yang soleh. Dan insya Allah dengan kita mendidik anak kita yang soleh, banyak mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan betul-betul memiliki anak yang soleh yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Dan kita ingat sabda Rasulullah SAW, Wasallam: mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa Dia meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya. Dia tidak akan bisa beribadah. Tidak ada pahala baginya kecuali tiga pahala yang terus mengalir. Di antaranya waladun saleh diulang, anak soleh yang mendoakan orang tuanya tersebut. Ini adalah harta karun bagi kita yang selayaknya untuk kita perhatikan. Tidakkah kita ingin ketika kita meninggal dunia kita terus mendapatkan pahala kita perhatikan wasiat Nabi alaihissalam agar kita betul-betul menjadi orang tua yang soleh, memiliki anak yang soleh, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang tentunya dengan keluarga yang seperti ini orang tua yang soleh, anak yang soleh maka kebersamaan keluarga tersebut tidak terputus di dunia namun sampai di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan jannatu bersama orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, dari suami dan istri mereka, dan dari anak-anak mereka. Kalau kita sekali lagi masuk muslimin menginginkan kebersamaan terus bersama keluarga kita sampai di akhir kelas sampai di surga kelak jadikan keluarga kita keluarga yang saleh dan salehah jadikan keluarga kita dipenuhi dengan kesalehan bapak dan ibu pula dengan anak-anak kita. Maka insya Allah keluarga tersebut akan terus bersama sampai di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menganugerahkan caranya pada waktu beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat. Sekali lagi tugas orang tua khususnya bapak tidak hanya mencari nafkah, namun atau ah, tidak mencari nafkah lahiriah saja, namun juga memberikan nafkah batin kepada anak dan istrinya berupa pendidikan yang benar, pendidikan yang islami, pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam dan Islam sangat amat memperhatikan pendidikan anak-anak semenjak kecil. Ingat, ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada putra-putranya. Angkuntum syuhada in hadara Yakub al-maut in qala li bani Allah mengatakan, apakah kalian menghadiri kejadian ketika Nabi aku Yakub alaihissalam didatangi sakaratul maut ketika beliau mengatakan kepada putra putranya mata Nabi Bani apa yang kalian sembah saya meninggalku nanti ini adalah wasiat seorang hamba Allah seorang Nabi Allah seorang yang merupakan suri teladan bagi kita semuanya demikian pula Nabi kita Muhammad SAW memberikan wejangan kepada anak paman beliau sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya gulam inni uallimuka kalimat wahai anak kecil aku akan mengajarimu beberapa perkara ihfadillah yahfadka jagalah Allah Allah pasti akan menjagamu ihfadillah tajidu tujah jagalah Allah Allah senantiasa akan menolongmu ada di hadapanmu idza sa'ata fas'alillah jika engkau mohon mohonlah kepada Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendidikan ala ambia, pendidikan untuk anak-anak semenjak kecil. Diajarkan yang pertama tauhidullah, untuk bertahan kepada Allah, untuk mengisahkan Allah, untuk menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun disampaikan oleh hamba oleh saleh Luqman Al-Hakim beliau mengatakan ya bunaya la tusyrik billah wahai anak kecil la tusyrik billah jangan engkau menyekutukan Allah jangan engkau berbuat syirik kepada Allah kenapa inna syirka la munadim sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar inilah masa muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara hikmahnya Luqman di antaranya adalah mendahulukan yang paling penting dalam nasihat, kemudian baru yang lainnya yang juga tidak tidak kalah pentingnya. Namun yang paling penting yaitu jangan sampai anak tersebut jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, wasiat sembahlah Allah dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah Subhanahu ini ada 可以。 mengetahui terlebih dahulu, memprioritaskan tauhid sebelum yang lainnya. Beliau sebagaimana Allah firmankan, "Ya sahibai sijni, Mereka memiliki akhlak yang mulia. Namun apa artinya akhlak yang mulia? Kalau mereka masih berbuat syirik. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alahu haba'an maswa Dan kami hadapi amal perbuatan mereka, kami jadi jadikan seperti debu yang bertebaran. Tidak ada artinya. Maka masa muslimin rahimani wa rahmatullah sungguh keliru kalau kita lebih mengutamakan dakwah kepada selain tauhid dan kita meninggalkan dalik itu memecah Tidak umat naudzubillah min dalik namanya tauhid yuwahhid namanya tauhid itu menyatukan umat sebagaimana Nabi dahulu menyatukan para mutasabbir akdamakun. Eh, maka sekali lagi hendaklah seorang dai, seorang al-muallim, seorang mudaris, guru, ustaz dan lainnya juru jawab betul-betul memprioritaskan dakwah kepada tauhid sebagaimana Rasul pernah berpesan bin Jamizin rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Fatin Najiyah mengatakan di antara metode al-sunnah wal jamaah metode firqatun najiyah kaum selama yaitu tak tani tauhid mengutamakan tauhid ya meskipun bukan berarti meremehkan yang lain cuma di antara bentukan hikmah eh bentuk kebijakan dalam dakwah penting, kemudian yang penting. Ini namanya al-hikmah dakwah, meletakkan suatu pada tempatnya, mengutamakan yang paling utama, kemudian baru yang yang berikutnya. Di sini yang paling utama kata Luqman salam, kata Luqman al-Hakim yaitu ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun Karena kesyirikan kebeliman yang sangat yang sangat besar. Syirik merupakan maksiat yang paling maksiat. Syirik merupakan kezaliman yang paling dolim, kemungkaran yang paling mungkar. Kalau kita mengingkari perzinahan, kalau kita mengingkari ya minuman alat keras, kalau kita mengingkari narkoba, maka yang lebih layak untuk kita ingkari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya fenomena kesyirikan di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin penyembahan kepada kuburan keramat minta-minta istiwasa kepada wali yang rahmati jangan kedukut untuk minta jimat naudzubillah min dalik menganggap bulan surah kemarin bulan Muharram bulan kesialan mereka pun memandikan pusaka ngalah berkah di naudzubillah min dalik binatang yang hina-hina ngalah berkah di kiai selamat alias kebo yang eh, sangat berbuat syirik kepada Allah. Tidakkah kita memprioritaskan dakwah kepada tauhid dan ya sangat amat tepat sekaranglah waktunya. Jangan mengatakan eh belum waktunya kita jawab tauhid sampai kapan? Apakah sampai umat semuanya jatuh dalam kesyirikan? Sedangkan Rasul mengatakan la taqumu sa'a hatta talhaqa bayu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah mengikuti jejak orang musyrikin hatta ta'buda min ummati al-authan sampai-sampai tidak akan tegak di kiamat sampai umatku akan menyembah berhala-berhala maka sekali lagi dakwah tauhid merupakan salah satu ibadah yang selalu Allah gantikan dengan tauhid Setelah Allah perintahkan untuk mentauhidkannya, Allah juga perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana di antara apa? Orang-orang sekitar kita. Ya, di antaranya karena orang tua kita yang melahirkan kita, yang memberikan nafkah kepada kita, yang mendidik kita, maka kewajiban kita balas budi mereka. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kita eh tidaklah kebaikan kecuali juga dibalas dengan kebaikan. Allah yang menciptakan kita, balasannya kita wajib beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya ayuhan nasu budu apa lemah demi kelemahan, letih, capek, lelah. Wa fisalu fi amaini dan ibunya menyusunya selama selama dua tahun. Susupan makanan harus dijaga, tidak boleh dia makan yang sembarangan demi anaknya. Maka mau bilang dari maka sungguh celaka, sungguh binasa. Sungguh seorang anak tidak akan mungkin meraih kebahagiaan jika dia berharap kepada orang tuanya, terutama kepada kepada ibunya. meninggal. Maka maaf sini, yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah dan ibu, selayaknya kesempatan yang baik meraih surga dengan berbakti kepada kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka. Allah mengatakan wa fisalu fi amaini ibunya lah yang menyusuinya selama selama dua tahun anishkulli untuk kalian bersyukur kepadaku wal walidaika dan untuk bersyukur berbakti berterima kasih membalas jasa kedua orang tua ilayil masir kepada pula semuanya akan akan kembali kata para ulama kata-kata ilayil masir sebagai wa'id ancaman dari Allah bagi mereka-mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sungguh Rasul telah bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa yuzakkihim wa lahum adzabun Ada juga golongan manusia yang pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak yang tiga golongan utamakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli wahai orang beriman janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul meskipun orang tua kita sendiri meskipun mereka adalah orang yang penuh berjasa kepada kita namun kalau perintah mereka menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya dan itu bukan kedurhakaan durhaka itu kalau kita tidak mengikuti kita berdusta, untuk kita menipu, untuk kita maksiat kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau yang mengikutinya meskipun dengan cara yang baik kita menolaknya. Kita sampaikan bahwasanya ini perbuatan syirik, ini perbuatan maksiat, maka ya tidak boleh seorang anak mengikuti orang tuanya. Ini perintah Allah. Ya, kita cinta kepada orang tua dan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam positif. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Ini adalah fitnah Allah bahwasanya terhadap orang kafir yang tidak memerangi kita boleh kita berbuat yang baik apalagi orang tua kita. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. a taftariku hari umma ala salah semua sanya firqa ula finar ila wahidah. Umat Islam akan terpecah dari tujuh golongan. Semuanya masuk neraka ke satu. Ketika ditanya, "Ma ya, ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma anak alaihi washabi." Yang mengikutiku dan para sahabatku. Apalagi ketika kita melihat di negeri kita banyak kelompok-kelompok yang bermunculan Rasul dan para sahabat, Rasulullah SAW ini adalah perintah Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kepada aku atau kemudian kepada lah eh kembalinya kalian dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian. Ya, sekali lagi ini merupakan semuanya kita di dunia tidaklah hidup begitu saja tidaklah kita hidup di dunia ini untuk bekerja makan minum bersenang-senang kemudian meninggalkan dunia tidak sama sekali manusia hidup kata Allah ada hikmah wa ma khalaqul jinna wal insa illa manusia bukan seperti hewan ternak tidak ada kewajiban tidak ada larangan namun manusia memiliki tujuan hidup yang mulia yaitu tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan ayah sabil insan an sudah apakah manusia hidup dibiarkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bal yuqar wa yunha bahkan manusia itu diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita untuk kita diminta, untuk kita dilarang. introspeksi diri, mari kita memulai diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan sampai di hari kiamat kita menyesali perbuatan kita di dunia karena kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat firman Allah, wajib yauma idin bijahannam yauma idin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ketika manusia diperlihatkan api neraka jahanam baru dia sadar tentang perbuatan perbuatan syiriknya, perbuatan bid'ahnya, perbuatan maksiatnya. Wa annalahu dzikra. Namun tidak ada artinya menyesali pada waktu itu. Dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya jika aku hidup di dunia memperbanyak dari amal soleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya itu ke sini. ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persembahkan untuk untuk esok hari. Sekali lagi masa musim ini, mumpung masih ada waktu, masih ada usia, biji atom sebesar biji sawi yang ada di bebatuan atau ada di langit atau ada di bumi maka semuanya akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita. Wa may ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji atom, sebesar biji sawi, sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak. La tahqiranna namanya ma'rufi syai'an walau antau wa bi wajhin Jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun meskipun engkau apa bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum Ini adalah apa? Perintah Rasulullah SAW. Jangan meremehkan perbuatan besar kecil apapun dari kebaikan. Karena apa? Bisa jadi itu yang akan memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak dan itu bisa jadi menjadi kunci surga bagi bagi kita. Ingat, seorang perempuan pezina, seorang perempuan yang berumuran dengan dosa. Dosanya luar biasa, namun ketika dia berbuat kebaikan yang Itu dia membeli apa? Minuman seekor anjing. Apa balasannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka sekali lagi masa ini jangan pernah kita meremehkan perbuatan yang ya baik sekecil apapun. Kita sedekah meskipun 500 perak ya, mata uang yang kecil ya di devisa sekarang jangan pernah apa? meremehkan. Kita berikan masuknya kalau kita Islam maka masya Allah bisa apa? menjadi pembuka pintu surga bagi kita. Apalagi masa ini. Kata para ulama, kami min amalin sabirin yu'adzimuhu ayyukabiruhu an-niyah. Berapa banyak amal yang kecil itu diperbesar dengan niat yang ikhlas. Bisa jadi ketika yang kecil itu yang Allah terima, yang besar tidak Allah terima. Karena apa? Kalau kita infak besar jumlahnya, terkadang kita apa? Tidak ikhlas, kurang ikhlas, tidak Allah terima. namanya kecil ketika kita ikhlas diterima itu yang menjadi apa? pintu pembuka atau kunci pembuka surga bagi kita. Maka sekali lagi Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya maka jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik yang kecil. Demikian pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran barang siapa berbuat kejelekan sekecil apapun maka di akhirat diperlihatkan akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa sekecil apapun. Seorang penyair mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasad. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil karena gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang yang kecil. Maka saya masuk muslimin ingat bahwasanya jangan kita lihat pada kecilnya dosa. Ingat ya besarnya zat yang kita apa berbuat dosa kepada yang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada perintah untuk kita merokok Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alim bidati sudur. Allah seorang muslim muslimah harus punya perasaan murahabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah alimun bi kulli syai, Allah mengetahui segala-galanya. Ya. Maka jangan pernah kita meremehkan dosa kecil, jangan pernah kita meremehkan apapun daripada maksiat karena Allah melihat melihat kita. Makanya dahulu ada ulama salah pernah berwasiat mana itu? Ada? Tidak ada. Semua tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa muslimin rahimani wa rahmatullah, kewajiban kita muraqabah Allah. Ingat pesan Rasul, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, di pasar, di kantor, di rumah, di jalan, di mobil, Di pun kita berada harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertakwa kepada Allah, agar kita di hari kiamat tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Oleh karena itulah tidak ada yang bisa yang eh, mengurangi korupsi atau menghilangkan korupsi kecuali dengan murah Allah. Orang itu akan betul-betul meninggal salat. Ya bunaya akimis salat. Wahai anakku dirikanlah salat. Ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Setelah perintah tauhid, berbakti kepada orang tua, mengikuti jejak para sahabat atau orang soleh, kemudian perintah untuk merokok Padahal yang kita diminta, kita dimintakan itu untuk mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar gugur kewajiban, tidak. Namun kewajibannya adalah akhirnya sholat. Kata ulama, mendirikan sholat itu artinya memperhatikan waktu-waktu sholat. Jangan sampai kita sholat di luar waktunya, jangan sampai kita sholat namun tidak melaksanakan rukun-rukun sholat. Ya, ingat sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang masuk masjid kemudian sholat dua Jangan ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, melakukan amalan yang munkar dan mereka orang-orang yang yang beruntung. Namun masa muslimin amalan yang munkar itu ibadah dan ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah harus didasari oleh ilmu. Al ilmu qoblal qawli wal wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan amalan munkar harus belajar apa itu yang ma'ruf? Apa itu yang mungkar? Bagaimana yang punya kekuatan dalam artian yang tidak mendatangkan kerusakan yang lebih besar seorang pejabat atau seorang eh, pemimpin misalnya ya melakukan amalan yang buka dengan kekuatannya dengan kekuasaannya ya. orang dosa dan itu bukan tugasnya itu bukan haknya yang nah, bukan dengan tangan dengan kekuatan kemudian kalau tidak bisa Rasul mengatakan diri dengan bisa masih ada cara yang lain kalau tidak mampu dengan tangan kita dengan bisa doa tawasul dahar doa tawasul sabar adino anak sehat ya, kemudian apa dari sunnati wa yahduna bila hati akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukumku, yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berhukum kepada hukum Allah, tidak berhukum kepada hukum Rasul SAW. Wa sayakunu fihim jalan kulubum kulubu syayatin fi jismani ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian ketika ditanya oleh Abu Dhaifah bin Yaman, "Fa kaifa asna in adraku dari pemimpin yang kejam, yang dolim, yang tidak berhukum yang hukum Islam. Apa jawab Rasul? Apakah silakan Anda mendeta, silakan demo? Tidak. Rasul mengatakan tasma wa tuti wa in daraba wa akhadha isma wa ati. Engkau dengarkan perintahnya, engkau taati perintahnya yang ma'ruf meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, isma wa Tetap engkau dengar dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi masa muslimin sesuatu yang terkadang jarang disampaikan ya apalagi saat seperti ini banyak ya politikus-politikus yang mereka naudzubillah mindari ya yang sakit hatinya yang ingin mengkudeta mungkin ingin mengkritik dengan pedas sebagainya padahal dalam Islam ada aturan lainnya bagaimana bersikap kepada pemimpin yang boleh selamat yang masih muslim ijma ulama pemimpin muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Seperti yang tercatat dalam hadis tadi bukan hadis yang yang lainnya. Kemudian kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala wasbir ala ma dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Ini adalah resiko dalam dakwah, resiko dalam amal ma'ruf nahi munkar, Majnun dituduh sebagai sahih, bukan sihir, ya, bahkan mau dihibur. Kita sudah Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang diajarkan di dalam al-Islam. Makanya kata ulama, wasiat Luqman ini sangat amat mencakup itu dalam keadaan haula, tawadhu, tidak sombong. Ya apalagi Allah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Kesombongan sifatnya iblis. Ya aba wastaba wa kana minal kafirin dan di antara bentuk kesombongan menolak kebenaran para sahabat apa itu al-kibar? Rasul mengatakan bahwa hak ghadun nas, menolak kebenaran dan apa mereka manusia. Sudah disampaikan ayat, sampaikan hadis tetap menolak. yang eh, mengatakan siapa engkau? Engkau baru anak kemarin sore sudah menasihati orang tua. Ini hanya sombong. Ini sifatnya apa? Iblis apa wastakbar? Eh enggak dan dan sombong menerima kebenaran. Nabi bila hindari. Kemudian Allah mengatakan, Inna Allah la yuhibbu kullahu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah lagi lagi sombong. Kemudian Allah mengatakan, wasit fi masyika, waktu min sautik, inna anqal aswati la sautul hamil. Dan, ayah hendaklah engkau berjalan itu ayah tidak cepat-cepat, tidak lambat, namun sederhana adalah berjalan. Ini adalah salah satu metode dalam Islam. Semuanya harus fase pertengahan. Ya Allah mengatakan tentang sifat ibadur rahman, alladzina idaan Islam siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam segala hal pertengahan eh Allah mengatakan dalam masalah makan minum kulu washrabu wa la tusrifu makan dan minum jangan berlebih-lebihan demikian pula kita misalnya dalam menyikapi Nabi Muhammad jangan berlebih-lebihan ya Allah mengatakan innama ana basrun mislukum yuhailaya Muhammad itu manusia biasa namun dia sebagai utusan Allah kita cintai beliau, kita agungkan beliau, namun seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan Islam, bukan Yahudi yang melecehkan sesuai dengan kebutuhan saja. Wa min sautin inna angkal aswafi aswafil hamil. Kalau ada orang berbicara teriak-teriak tanpa ada kebutuhan, maka Allah mengatakan itu adalah suaranya apa? Hamil keledai. Nauzubillah min Ini yang bisa kita sampaikan masyarakat muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan wasiat Luqman Al-Hakim dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha sudah akan uh, eh, buka sesi dari jawab karena semua yang sudah dari eh, bagian kertas saya akan menyampaikan pertanyaannya kalau tanya saya bisa jadi uh, saya akan kesempatan juga kepada satu dua orang nanti yang akan